Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutoma. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutomah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Yang membakar sampai ke hati. Innaha Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.